Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Asabahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa barakallahu fiik kehidupan-kehidupan setelah kematian. Terakhir kita ambil pembahasan seputar apa? Enam lembaran-lembaran catatan amalan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan ada yang melalui tangan kanan, ada yang melalui tangan kiri. Yang menerima lembaran tersebut dengan tangan kanannya berarti kebaikan yang akan menantinya. Adapun kalau menerima dengan tangan kirinya berarti kejelekan kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Kemudian di situ disebutkan berikutnya qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa tatayara as-sahaifu atau wa tatayara sahaiful a'mal ilal aiman wasyama'il. Kemudian beterbangan lembaran-lembaran amalan. Perhatikan, beterbangan lembaran-lembaran amalan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Ayatnya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya, Adapun orang yang diberikan catatan amalannya itu dengan tangan kanannya, paham ya? Nah, barakallahu fik, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Perhatikan ya, kelak akan dihisab dengan hisab yang mudah. Naam. Dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrurah senang, dalam keadaan senang dan bahagia. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi dan adapun orang yang berikan kitab kitabnya, catatan amalannya dari balik punggungnya, fasaufa yad'u subura. Kelak dia akan mendapatkan kecelakaan waliyadzubillah. Paham ya? Akan mendapatkan kecelakaan, mendatangi kesengsaraan, wa yasla dan menyala-nyala neraka sa'ir untuknya. Bisa dimahami? Nah, itu balasan yang catatan amalannya jelek Mafhum? Karena sudah kita lewati kan, yang nanti ditimbang itu bisa apa? Bisa catatan amalannya, bisa amalan itu sendiri, bisa orang yang beramal. Dan dipahami baik-baik ya. Yang ditimbang nanti, pembahasannya berikutnya nanti, bisa orangnya, bisa catatan amalannya, bisa amalannya itu sendiri. Berarti totalnya ada berapa? Tiga. Sudah pahami ya? Kita baca syarahnya dulu bagian bawah itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tsabahullah Hada sabitun fi kitabillah wa fi sunnati rasulih alaihi wassalam. Hal ini telah datang dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya apa? Penerbangan catatan amalan tadi itu. Wa hada min tamamil adl min Allah azza wa jalla. Ini termasuk bentuk kesempurnaan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu la yadhlimu ahadan. Penting ini bahwasanya Allah taala tidak pernah mendalimi seorang pun, enggak pernah. Enggak pernah. Au yuhammilu ahadan ma lam ya'malhu. Atau membebankan kepada seorang pun perkara yang orang itu tidak mengamalkannya. Amlum. Jadi Allah taala apa? Benar-benar Maha Adil. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Ketika menyiksa karena dia berhak untuk disiksa, ketika Allah telah memberikan ganjaran karena dia layak diberi ganjaran. Faham? Jadi bukan karena kedoliman bukan ya. Naam, wa Allah taala dolim. buktinya makhluknya tidak adab. Itu enggak benar. Faham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha apa? Adil. Semuanya perbuatannya diletakkan pada tempatnya. Zat yang maha bijaksana. Mahfum? Naam, memiliki hikmah wad'u syai' fi maudhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mahfum? Naam, seperti itu. Kita lihat penjelasan berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah fi ayatin yu'ta kitabahu bishimalih. Di dalam ayat tersebut diberikan kitabnya dengan tangan kirinya. Tapi fi ayatin yu'tahu min wara'i dhahri. Di ayat yang lain diberikan catatan amalannya melalui balik apa? Dari balik punggungnya. Wal jam'u bainal ayatain dan mengsinkronkan, mengkondisikan, menggabungkan antara dua ayat ini, perhatikan, annahu yu'ta kitabuhu bishimalih wa min wara'i dhahrih ihanatan lahu wal billah. Lihat ini. Cara menggabungkannya bagaimana? Maksudnya orang tersebut akan diberikan kitabnya catatan amalannya dengan tangan kiri itu pun melewati mana? Dari balik punggungnya. Ini sebagai bentuk apa? Ihanatan lahu, penghinaan untuknya. Karena sudah nah barakallahu fik bukan kebaikan yang dia akan terima. Jadi menunjukkan jeleknya orang tersebut, hinanya orang tersebut, akhirnya diberikan catatan amalan melalui apa? Tangan kiri dan melalui apa? Nabar lewat apa? Balik punggungnya. Nah, Allah musta'an. Wal billah. Fayahsul hadza wa hadza lahu. Maka terjadi yang ini dan juga yang ini untuknya maksudnya diserahkan dengan tangan kiri melalui balik punggungnya. Nah, mafhum? Ini menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fiik e, perkaranya bukan perkara yang ringan. Jadi kita harus waspada, berhati-hati, banyak-banyak berdoa. Wa min tara'ifi fi dan termasuk faedah-faedah yang disebutkan anna ba'dal firaq ad-dalah disimak itu bahwasanya sebagian kelompok-kelompok sesat idza matal mayyit yaqta'una al yusra Allahu musta'an. Ini logika ini. Kalau orang dah mainnya logika itu parah sudah. Paham ya? Makanya agama Islam ini jangan dibangun di atas logika. Jangan dibangun di atas apa? Akal. Jangan dibangun di atas hawa nafsu. Tapi agama Islam ini dibangun di atas apa? Dalil. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalilnya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya agama Islam dibangun di atas akal, logika, hawa nafsu, rusak atau tidak? Rusak. Atau ingat perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang sering anda nukilkan berkali-kali barakallahu fi Bagaimana ucapan beliau tentang hal tersebut? Masih ingat Hasan? Aula Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu diingat-ingat ya itu ucapan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bagus sekali. Lau kana dinu ra'yi la kana batinul khufi aula bil mas'i min a'la. Dihafalkan itu. Nah, jadi kalau belum dapat faedahnya kondisikan itu penting sekali, bagus sekali itu untuk sebagai apa gambaran. Kalau seandainya agama dibangun di atas logika atau akal, niscaya khuf kaos kaki bagian bawah itu lebih pantas diusap daripada atasnya. Karena secara logika, kalau orang berjalan pakai kaos kaki, yang kotor yang mana Nazril? Atas atau bawah? Bawah. Tapi kenapa yang diusap atas? Karena agama dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas logika. Kalau dengan logika yang diusap yang mana? Yang kotor bawah. Tapi kenapa Rasulullah mengajarkan mengusap atasnya? Karena agama dibangun di atas dalil. Bisa dipahami? Kalau musafir tiga hari, tiga malam. Kalau dia mukim berapa? Kalau mungkin Muhammad sehari semalam itu semuanya apa? ditetapkan dalam syariat. Mafhum? Nah, kita lanjutkan lagi perhatikan. Bahwasanya sebagian kelompok sesat apabila mati, eh, apabila ada mayit yang mati yaqtauna yadahu, mereka memotong tangan kirinya. Tangan kirinya dipotong katanya. Kenapa? Nanti kalau dikasih kitab biar tangan tangan kanan ngambilnya katanya. Logika kan? Paham belum? Kan ada dua diberikan catatan amalan melalui tangan kanan dan tangan kiri. Sebagian kelompok sesat mengatakan potong aja tangannya itu, yang tangan kirinya itu. Kenapa? Nanti kalau di akhirat ketika serahkan kita biar tangan kanan yang terima. Allahul musta'an logika. Logika itu merusak memang. Allahul musta'an. Nallahu musta'an. Yaqulun mereka mengatakan istimewa itu hatta la yabqa lahu yang yaumil qiyamah. Eh, kata mereka, nah agar nanti dari kiamat tidak punya tangan kiri lagi. Kata mereka, logika kan? Kalau nggak punya tangan kiri berarti nyerahkannya pakai tangan kanan. Ngambil pakai tangan kanan itu loh. Logikanya seperti itu. Allah mustahil. logika masuk tapi itu adalah apa? Pelanggaran terhadap syariat. Pelanggaran terhadap syariat. Naam. Ikhwani fi din azza nazakumullah barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya Agama Islam ini jangan sampai dibangun di atas logika, tapi pastikan dibangun di atas dalil, di atas hujah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kalau seandainya itu jumpai dalil kok enggak cocok dengan akal, jangan salahkan dalilnya. Salahkan akalnya, lengkap enggak akalnya itu? Jangan-jangan cuma berapa? 50% misalkan. Paham ya? Jangan-jangan gagal paham. Kalau kita nyalakan dalilnya keliru. Jadi pahami. Jadi kalau melihat dalil kok enggak cocok ya secara logika. Secara logika kok gak masuk akal nih. Jangan nyalakan dalilnya. Seperti apa yang sering diberikan contoh oleh para ulama? Hadis apa? Hadis dubab. Hadis seekor lalat yang masuk ke dalam eh na'am barakallahu fikum gelas atau na'am barakallahu fikum eh, gelas yang ada airnya. Ketika mau dikonsumsi, mau diminum, dicelupkan dulu lalatnya. Secara, logika bagaimana? Jijik gak? Secara logika jijik masa ah, lalat warna hijau loh ya. Lalatnya bukan sembarang lalat warna hijau itu. Dicelupkan dulu katanya. Secara logika nggak masuk, tapi dalil menyuruh. Kalau antum mau minum, celupkan dulu lalatnya. Kenapa? Karena salah satu sayapnya ada racun, yang satunya apa? Pe Penawarnya. Bisa dipahami? Itu kalau mau diminum. Paling minimalnya jangan ngingkari hadisnya. Hadis soal itu. Kalau antum nggak mau minum nggak masalah, tapi jangan ngingkari hadisnya. Dan itu pun kalau antum mau minum, minumnya tidak sama apa? lalatnya. Jadi mami, ditelupkan dibuang lalatnya minum airnya. Enggak ada lafaz minumlah sama lalatnya enggak ada. Makanya nah, perlu perlu perhatikan. Jadi akal logika enggak nerima tapi jangan tentang dalilnya. Cukup kita katakan sami'na wa ta'na kalau itu sahih. Nah, jadi perintah seperti itu dikondisikan ya. Akal jangan pernah apa? Jangan pernah nah barakallahu fik menentang dalil yang sahih. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan semakna apa kata beliau? Al-aqlu as-sarih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Akal yang masih jernih tidak pernah berseberangan atau menyelisih dalil sahih. Jadi kalau akalnya masih jernih murni, itu enggak akan pernah berseberangan berlawanan dengan dalil sahih. Ada dalil sahih, nerima langsung. Kecuali akal yang sudah terkena syubhat. Kalau sudah terkotori dengan syubhat, terkotori pemikiran sesat atau yang semisalnya mungkin aja dalil sahih dia akan terima. Tapi kalau yang akal masih murni jernih, belum tercampur syubhat barakallahu fiik, itu tidak akan pernah berseberangan dengan apa? Dalil yang sahih. Naam. Ikhwani fi din azza wa barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata mereka agar nanti dari kiamat gak punya tangan kiri katanya. Likai yu'ta kitabu bil yumna. Di dalam tujatul yusra. Allah mustahil logika lagi agar nanti kitabnya itu catatan amalannya diberikan dengan kanan kalau tidak ada tangan kirinya. Logika kan? Allahul musta'an. Ini mirip dengan kisah apa? Kisah orang yang waktu itu Na'am barakallahu fi takut karena takutnya dia berpesan nanti kalau aku mati, aku meninggal <coughs> bakar mayatku kemudian abunya ditaburkan ke mana? Ke lautan. Biar nanti kehilangan jejak Allah Ta'ala tidak bisa membangkitkan kembali. Itu sebabnya karena takut ya. Sebabnya karena takut. Ternyata Allah Ta'ala mampu. Paham ya? Mampu. Dan orang tersebut dapat udur karena apa? Karena bodohnya dia. Dia merasa seakan-akan Allah Ta'ala nggak mampu. Padahal mampu. Kalau cuma mengembalikan sesuatu yang hancur itu mampu. Apalagi apa? Nah barakallahu fiqh sesuatu yang masih ada tulang ekornya, paham ya? Mewujudkan sesuatu yang nggak ad, ada aja mampu apalagi cuman mengulangi kembali. Lebih mudah kan? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini mirip logika juga ini. Wala yu'minuna annallahu yu'idu yadah. Dan mereka tidak beriman bahwasanya Allah Taala akan mengembalikan tangannya allati qata'uha yang mereka memotongnya karena karena sebagaimana awal permulaan. Jadi mereka nggak paham ini. Kata mereka potong udah selesai nanti nggak akan bangkit lagi, nggak akan nggak akan dipulihkan lagi. Tidak. Bahkan Allah Taala akan memulihkan sebagaimana awal permulaan. Karena manusia ini ketika dimakamkan, dikebumikan, di, dikuburkan, semuanya hancur dimakan tanah kecuali tulang apa? Tulang ekor. Kullu bani Adam yakuluhu at-turab illa ajbad dhanab minhu khulik wa fihi yurakkab. Semua bani Adam itu nanti akan dimakan oleh tanah kecuali tulang apa? tulang ekor. Dari tulang ekor itu akan disusun kembali dan akan diciptakan kembali. Mafhum? Sehingga walaupun dipotong tangannya, potong kakinya pun nanti ketika Allah telah bangkitkan utuh. Saya pahami ya? Naam. Allahul musta'an. Naam. Hada min taraifi akhbaril firaq ad-dalah ini termasuk cuplikan-cuplikan kabar kelompok-kelompok sesat seperti ini keadaannya Allah musta'an. Saking takutnya atau saking apa? Jauhnya dari ilmu Nah, mainnya logika, akal seperti ini. Allah musta'an. Makanya kalau ada dalil Al-Qur'an Sunnah, jangan pernah dipahami dengan logika. Tapi pahamilah dengan pemahaman para salaf, pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in, pemahamannya para atsba'u tabi'in. Logika kita, paham ya, terbatas. Makanya kalau orang kok memahami dengan otodidak, dipahami sendiri itu seringnya banyak keliru, seringnya. Paham ya? Menurut dia benar, ternyata menurut para salaf keliru. Bisa dipahami? Jadi kalau datang dalilnya sudah nas seperti itu, ketetapan Allah dan Rasulnya seperti itu, jangan bikin ketetapan sendiri. Makanya meyakini bahwasanya ketetapan manusia lebih baik, lebih indah, itu sangat fatal kalau itu. Paham ya? Sekarang antum kita sebagai al-sunnah yakin nggak? Yakin nggak ketetapan Allah dan Rasulnya lebih baik? Yakin nggak? Yakin kan? Ketetapan Allah dan Rasulnya pasti lebih baik daripada ketetapan manusia. Bisa ada manusia mengatakan ketetapan mereka lebih baik. Berarti nantang nggak gitu? Nantang gitu loh. Nah, para kalau Contohnya apa? Satu kasus saja biar antum paham. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk keadaan para wanita qarna fi buyutikunna dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Siapa yang menetapkan ini siapa? Siapa? Allah taala. Yang kedua, wa buyutuhunna khairan lahunna dan rumah-rumah mereka para wanita lebih baik untuk mereka. Siapa yang menetapkan ini? Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita punya keyakinan ketetapan Allah Rasulnya lebih baik atau tidak? Lebih baik ada orang punya pondok pesantren dia mengatakan Ustaz itu anak Ustaz itu yang perempuan itu kalau di dipondokkan lebih baik Ustaz. <laughs> Ditaruh di pondok lebih baik Ustaz. Di asrama lebih banyak Ustaz. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, nanti tahu bagaimana caranya nyetrika, tahu bagaimana cara eh, cara apa? Cara nyuci baju, bayangkan itu. Allah musta'an. Tidak mengambil pengalaman yang terjadi. Banyak nggak pondok pesantren perempuan yang menjadi korban? Banyak. Orang awam banyak. Paham ya? Nah, korban pelecehan, korban pemerkosaan, korban hamil di luar nikah. Pondok pesantren perempuan. Kenapa? Karena menentang ketetapan Allah dan Rasulnya. Paham Allah dan Rasulnya menetapkan di rumah lebih baik, malah ada orang ngomong di, di asrama lebih baik, di pondok lebih baik. Berarti ngelawan kan? Ngelawan. Allahul musta'an. Jadi kalau udah ngelawan ketetapan Allah Rasulnya itu nggak ada yang beruntung. Pasti adanya kesengsaraan kerugian. Orang itu harus mengambil, mengambil ibroh, mengambil pelajaran. La yuldakul mu'min min zuhrin wa'idin, Apa? Marratain. Hendaknya orang mukmin itu nggak boleh jatuh dalam satu lubang dua kali. Jadi pahami? Ada orang udah terjatuh, parah keadaannya kok dia malah mau contoh. Mau ngikutin caranya. Eh, Allahul musta'an. Kesimpulannya berarti perempuan lebih baik di mana, Mas? Di rumah kecuali darurat. Mungkin eh, barakallahu fik safar itu pun diiringi dengan suaminya, dengan mahramnya ataupun belanja jarak jauh ditemani suaminya, mana ditemani oleh mahramnya atau jarak dekat ya, aman dari fitnah, bisa dikondisikan tetangganya atau yang semisalnya. Tapi kalau keluyuran, jauh berbulan-bulan, bertahun-tahun, rehlah, pergi mencari ilmu itu gak ada salafnya. gak ada salafnya. Yang ada itu fulan bin fulan atau fulanah bin fulan. Fulan bin fulan rehlah ke Baghdad, ke Syam, gitu kan? Gak pernah dijumpai dalam kitab sejarah fulanah bin fulan. Rehlah ke Baghdad. Masya Allah. Rehlah ke Syam ada? Ada? Gak ada. Yang ada pulan bin pulan. Ini sekedar selingan. Bahwasanya barakallahu fikum hafizakumullah, pastikan agama dipahami dengan apa? Dengan hujjah dan dalil. Dengan apa? Dengan pemahaman para salafun salih yaitu para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Naam. Ikhwani fiddina din azza nasakumullah barakallahu fikum. Naik lagi ke itu, perhatikan Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wal mizan nahu qiffatan walisan. tuzan bil a'mal Masya Allah. Dan timbangan kelak di akhirat memiliki dua kifah. Apa kifah itu? Dua anak timbangan. Antum tak gambarkan global tapi enggak boleh memastikan Cuma gambaran global untuk memahamkan. Jadi timbangan biasanya normal seperti ini. Ada dua anak timbangan. Paham ya? Ada dua anak timbangan, yang tengah ada semacam ukuran dan lisannya. Yang menunjukkan berat atau ringan, bisa dipahami? Ada gambaran nggak? Timbangan seperti itu. Itu globalnya. Ada pun timbangan di akhirat Allah alam. Realitanya sebesarnya kayak apa Allah alam. Ini hanya gambaran global biar antum paham. Mizan timbangan itu nanti punya kifatan, punya dua anak timbangan. Dua ada, Walisan dan punya lisan semacam lidah. Bisa dipahami nggak? Biasanya kalau timbangan ada kayak lidah itu kan? Nah itu. Untuk menunjukkan berat atau ringannya. Tuzan bil a'mal. Yang nanti amalan-amalan akan ditimbang dengannya. Kesimpulannya sudah kami sebutkan, yang ditimbang imma amalannya itu sendiri atau orangnya atau catatan amalannya. Dalil yang ditimbang orangnya kisah, kisahnya siapa? Dalil yang ditimbang orangnya kisahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud anhu. Suatu ketika beliau manjat pohon apa? Pohon apa? Pohon apa? Semangka? Pohon apa? Siwak. Nah, pohon arok ya. Pohon arok namanya. Pohon arok. Kemudian apa yang terjadi? Tersingkap. Tersingkap hingga nampak kedua betisnya. Kecil atau besar? Kecil. Akhirnya para sahabat tertawa setelah tertawa Rasulullah mengatakan, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Ada apa? Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud." Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi atau walladhi nafsi biyadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Bayangkan itu. Berarti yang ditimbang apanya? Orangnya. Dalil yang kedua. Nam bi rajul yaumil qiyamah samin la yazin indallahi jalla ba'udah atas makna itu. Nanti didatangkan hari kiamat ada salah seorang yang dia itu gemuk badannya, besar badannya, tapi dia tidak apa? Tidak senilai. Dia setimbang dengan sayap nyamuk. Berarti orangnya. Orangnya kan? Ewa. Yang kedua sekarang, yang ditimbang catatan amalannya. Hadis apa ini? Kisah apa? Catatan amalannya ditampakkan ini disebut dengan hadis apa? Bitokoh. Disebut dengan hadis apa? Hadis bitokoh. Ditampakkan di hadapannya 99 catatan kejelekan. Enggak sembarangan itu. Ditampakkan di hadapannya 99 catatan kejelekan masing-masing catatan sejauh mata memandang bayangkan tuh pasrah sudah Enggak bisa berbuat apa-apa lagi ternyata dia punya bitokoh Punya kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Diletakkan di anak timbangan. Kemudian 99 catatan kejelekan tadi diletakkan di anak timbangan satunya. Akhirnya yang berat yang mana? Yang berat yang mana? Yang berat eh, tokoh yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Selamat orang tadi. Yang ketiga, yang ditimbang itu adalah amalan itu sendiri. Dalilnya mana Hasan? Paling mudah nih. Yang timbang adalah apa? Amalan itu sendiri. Ingat enggak? Labas. Enam. Eh, Antum tahu hisab? Apa? Belum? Antum ingat, Mas? kalimat, kalimatan khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh siapa? Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanal azim. Mafhum? Itu berarti apa yang ditimbang? Amalan itu sendiri. Mafhum? Jadi kesimpulannya yang ditimbang bisa berapa? Tiga atau empat kesimpulan tadi? Yang ditimbang apa? Apanya aja yang ditimbang tadi kesimpulannya? Bisa apanya? Amalan sendiri? Apa? Orangnya yang mengamalkan? catatan amalannya. Paham? Jadi tiga ini jangan ingat ini karena ini semuanya ada dalilnya, kuat semua dalilnya ya. Nah, imma orangnya, imma amalan itu sendiri atau catatan amalannya enam. Kita lihat ayatnya. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi nama khalidun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka. Berada di dalam neraka jahanam kekal. Wal'iyatubillah. Serba dipahami ya? Jadi timbangan ini benar adanya harus kita yakini. Nah, barakallahu fi enggak boleh kita ingkari. Qala asy syekh Shalal Fauzan bawah itu disimak, hadza raddun 'alal Mu'tazilah. Ini bantahan untuk Mu'tazilah. Fi annahu mizanun haqiqiyun lahu kifatan hakikiyatan walahu lisan. Masya Allah. Ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Dikarenakan timbangan ini besok itu benar-benar ada. Timbangannya hakiki yang memiliki dua apa tadi? Dua anak timbangan dan memiliki lisan. Itu benar adanya. Besarnya kayak apa? Wallah alam. Besarnya ukurannya kayak apa? Wallahu alam. Yang jelas kita yakini timbangan itu benar adanya. Tambah satu lagi perhatikan Qad sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Qala ama fi salat mawadhi' fala ahad yadhkur ahada. 'Inda wasl a'mal hatta ya'lama hal hal nam turajjih hasanatuhu aw sayyi'atuhu hal turajjih hasanatuhu aw sayyi'atuhu hadha mawdi' perhatikan baik-baik ini Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kalian mengingat keluarga kalian nanti dari kiamat? Ya, ditanya, ingat gak sama keluarganya? Dari kiamat kelak. Qala beliau berkata, amma fi salat mawadhi' fala ahad yadhkur ahadan. Perhatikan ini, adapun di tiga tempat Perhatikan ini. ada pun di tiga tempat, maka nggak ada seorang pun yang mengingat seorang orang lain, nggak ada. Di tiga tempat tersebut nggak ada seorang pun yang ingat orang lain. Keluarganya pun nggak ingat. Paham ya? Di tiga tempat tersebut. Pertama, inda wazl a'mal. Ketika ditimbang amalannya. Genting nggak kira-kira? Genting. Karena gimana ya intinya bagaimana cara yang selamat. Paham ya? Karena ditimbang amalannya, di situ nggak ingat lagi siapa fulan bin Alan nggak kenal. nggak ingat lagi keluarganya di situ. Paham ya? Hatta ya'lam sampai dia tahu eh, apakah yang kuat itu kebaikannya atau kejelekannya. Ini yang pertama. Wal muditsani, tempat yang kedua, perhatikan, kapan dia enggak ingat keluarganya, enggak ingat orang lain? Inda tatanyuris suhuf, ketika berterbangan catatan amalan. Mereka semuanya pengen mendapatkan yang terbaik dengan tangan kanan. Paham ya? Di situ keadaannya panik, genting luar biasa hatta ya'lam hal yu'ta sahibatu bi yaminihi aw bi shimalihi. Sampai dia tahu apakah akan diberikan catatan amalan, lembaran amalan tersebut dengan kanannya atau kirinya. Bayangkan itu. Berarti keadaan genting ini kan. Yang ketiga perhatikan wal mudid 'ala sirat. Tempat yang ketiga di sirat. Apa sirat itu jembatan. Ketika antum mendengar jembatan akhirat, jangan dibayangkan dengan jembatan dunia. Jembatan dunia ini sesempit apapun orang masih berupaya bisa melewatinya. Paham ya? Tapi jembatan akhirat ini bagaimana? Sudah kita lihat gambarannya. Bagaimana gambarannya? Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut, lebih halus daripada rambut. Ahaddu minas saif, adaku Lihat, ngeri kan? Lebih tajam daripada apa? Pedang, lebih lembut daripada rambut. Coba. Secara logika nggak masuk kok bisa ya? Ternyata bisa menyeberangi dengan apa? Amalan soleh. Ada nyebrang seperti kilatan petir, cepat sekali ada nyebrang seperti kuda balap, masya Allah. Ada nyebrang seperti orang lari. Ada orang yang nyebrang seperti orang jalan biasa. Ada orang nyebrang barakallahu merangkak, menunjukkan bahwasanya orang berbeda-beda cara nyebrangnya, tergantung amalannya. Ada yang nyebrang baru dapat dikit cahaya mati, orang-orang munafik jatuh ke bawah, disambar oleh apa? Kalalip. disambar kalalip. Apa itu kalalip? Apa? Kalalip. Hah? Apa itu kalalip? Semacam duri sa'dan ujungnya bengkok, semacam kail. Menyambar-nyambar ngeri. Paham ya? Bawaan neraka jahanam itu enggak sembarangan. Jatuh udah termakan langsung itu. Paham ya? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menyeberang ya, karena setelah menyeberang itu enggak langsung masuk surga. Nunggu dulu pintu surga dibuka. Siapa yang buka? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah dibuka siapa yang pertama kali masuk? dari kalangan Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW. Dari kalangan umatnya umat siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri ini ya. Tiga tempat ini orang lupa sudah. Aindal murur ala sirat yaitu ketika menyeberangi jembatan hatta ya'lam hal yanju aw la yanju sampai dia tahu dia selamat ataukah tidak selamat. Makanya di situ nam semuanya berdoa apa Allahumma salim salim ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ngeri. Di bawah jembatan itu ada apa tadi? Ada apa tadi? Kalalip. Kalalip itu semacam duri sa'dan yang ujungnya apa? Bengkok. Semacam kail, menyambar-nyambar itu. Ngeri sekali para fiik. Jangan diartikan anjing-anjing ya. Dulu pernah ada yang menerjemahkan di bawah neraka jahanam ada kalalip itu anjing-anjing katanya. Itu gagal paham. Bukan anjing. Kalau kalalip jamak dari kalub. Kalau anjing itu akalib. Jamak dari kalbun. Itu baru benar. Tapi kalau kalab diartikan anjing-anjing enggak tepat. Anjing-anjing yang menyambar enggak tepat kan? Nah, tapi apa? Semacam kail yang menyambar. Ngeri barakallahu fiik. Allahumma sallim salim wallahu alam sawab. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang pembahasan seputar apa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasallaha assalamatu wal والحمد لله رب العالمين